Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ini juga sama saja, matanya antum sering ulang-ulang sendiri, matan bekunyahnya kadang karena waktunya sangat mepet eh, enggak cukup kalau disetorkan satu persatu, yang jelas antum ulang-ulang sendiri. Nah, kan barakallahu fikum karena yang namanya hafalan itu simpanan. Paham ya? Simpanan yang bisa dikatakan apa? Suatu ketika dibutuhkan tuh ada gitu loh. Nah, jangan seperti apa? Jangan seperti pulsa internet. Paham ya? Kalau habis bingung dia tapi kalau hafalan insya Allah bismillah enggak ada keterkaitan dengan pulsa, wala listrik, wala syai. Lampu mati pun bisa terucap. Ya enggak? Ihsan. Ya wa barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah taala pembahasan yang baru mengenai apa itu musnad, musnid, musnad ilaih, sanad isnad. Musnad musnad ilaih, musnid, sanad isnad. lima. Paham ya? Ini nanti akan sebutkan semuanya cuman tak ucapkan di awal aja biar nanti antum tahu gambarannya. Pembahasan kita nanti masalah musnad, musnid, musnad ilaih, isnad, sanad. Itu semuanya na barakallahu fikum alfadun mutaqaribah, lafaz-lafaz yang berdekatan maknanya. Paham ya? Jadi asnada, yusnidu, isnadan. Na barakallahu fikum musnid, musnad. Paham ya? Kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-Imam al-Baiquni, al man Baiquni. Kalau selesai, apa? Oh ya na'am barakallahu fikum karena enggak terasa ya Allah Ustaz. Kita selesaikan dulu barakallahu fikum kata beliau masalah ini kita masalah masih berseputar apa marfu' hukman, marfu' hukman. Allah Ustaz. Fahuna lam nusarrih bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Di sini enggak terang-terangan Rasulullah apa mengetahui perbuatan tersebut yaitu hadisnya Asma bintu Abi Bakrin. Nah, ya kan yang saat itu di zaman Rasulullah menyembelih apa? Husain kelinci atau apa kemarin? Asma bintu Abi Bakar kemarin zaman Rasul beli apa? Kelinci atau keledai? Kelinci? <laughs> Allah mustahil. Oh, kelinci. Mau nyembelih apa? Abdul Aziz? Kuda. Yang keliru. Kelinci enggak sembelih sembelih tapi bukan di sini pembahasannya. Amnya perhatian berapa ya? Nah, contoh kemarin yang kita baca para kalau fikum hadisnya Asma bintu Abi Bakrin Nam dahulu kami atau kita menyembelih di zaman Rasulullah farasan itu kuda di kota Madinah kemudian kami memakannya. Nah, ini perbuatan ini fahuna lam yutus lam tusarrih bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Di sini riwayatnya enggak terang-terangan bahwa Rasulullah itu mengetahui hal tersebut. Cuman Asma bintu Abu Bakrin mengkabarkan itu loh. Dulu di zaman Rasulullah kita pernah nyembelih apa? kuda di kota Madinah dan kita memakannya. Kan belum tentu Rasulullah tahu. Intinya di zaman Rasulullah itu loh. Li'annaha law sarrahat bihi lakana marfu'an sarihan fa idzan huwa marfu'un hukman. Dikarenakan kalau terang-terangan Rasulullah itu mengetahui dan melihat, berarti marfu secara terang-terangan. Ya enggak? Tapi di sini kan Rasulullah enggak mengetahui, maka fa idzan maka demikian huwa marfu'un hukman. Ini marfu secara hukum. Dihukum marfu kan Rasulullah enggak ada pengingkaran. Rasulullah kan masih hidup saat itu. Nah, barakallahu fikum. Wa wajhu dzalik sisi pendalilannya annahu law kana haraman ma aqarrahu Allah taala. Pertama ini kalau seandainya itu haram, yaitu daging kuda, niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menetapkan perkara yang haram tersebut, akan mengingkari dan akan mengharamkannya. Karena daging kuda itu enggak sembarangan, beda dengan daging sapi. Kalau daging sapi itu lemaknya masih banyak, tapi daging kuda Masya Allah, lemaknya sedikit. Paham ya? Nah, dan berserat. Kemudian barakallahu fikum, enam hasil yang dihasilkan dari makan daging kuda tersebut itu lain dengan ketika makan daging sapi. Kalau enggak percaya buktikan saja. Harganya juga lumayan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Yang paling banyak di Makassar sana ya, paling banyak itu soto kuda. Nah, barakallahu fikum. Sini juga ada dekat stadion Maguwarjo itu, cuman lewat aja tapi belum pernah mampir ya. Perhatikan baik-baik. Li'annaha halau sarrahat bihi lakana marfu'an. Naam, kata beliau wajh dzalik annahu law kana haraman ma akarahu Allah taala. Sisi pendalilannya kalau seandainya makan daging kuda itu haram, niscaya Allah Taala tidak akan menetapkannya, tidak akan membiarkan itu maksudnya. Fa ikramullah azza wa jalla maka nah barakallahu fikum pembiaran Allah Subhanahu wa taala membiarkannya atau menetapkannya nam yaqtadi an yakuna hujjah berarti ini mengharuskan perbuatan tersebut adalah hujjah boleh diterapkan itu maksudnya. Nyembelih kuda enggak masalah. Nah barakallahu fikum kalau menyembelih himar Eh, kalau keledai haram atau halal keledai itu atau ada rincian rinciannya apa keledai liar halal kalau yang haram nah paham ya himar ahli itu haram keledai piaraan itu haram tapi kalau keledai liar apa eh? halal nah barakallahu fikum kita lihat di sini kita lihat di sini Waqad alimna waqad alimta fi ma sabaq anna minal ulama man sungguh engkau telah mengetahui pada pembahasan yang telah lalu bahwasanya dari kalangan para ulama ada yang mengatakan hadza laysa marfu'an hukman ini tidak ini bukan marfu' secara hukum walakin hujjah enggak dikatakan marfu' tapi hujjah karena mar, ucapan marfu' itu kan upayakan apa benar-benar disandarkan pada Rasulullah itu loh eh qaul fi'il atau ikrar kan itu na'am kita lihat walakin hujjah tapi ini hujjah katanya waqala innahu laysa marfu'an dan mengatakan itu bukan marfu li'anna nabiyya sallallahu lam ya'lam bi karena Rasulullah tidak mengetahui walaupun sezaman kan setiap yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah itu kan tidak mengharuskan Rasulullah semua tahu gitu loh tidak mengharuskan Rasulullah semuanya mengetahuinya lakinnahu hujjah tapi hujjah li'anna Allah taala alima bihi fa aqarrahu dikarenakan Allah taala mengetahuinya dan juga membiarkannya maksudnya apa walaupun Rasulullah enggak tahu tapi Allah taala kan mengetahui Iya enggak? Kalau seandainya itu haram, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu kepada siapa? Rasulullah dan menjelaskan umatnya bahwasanya daging kuda itu haram. Paham belum? Ya, Aman barakallahu fikum. Kalau daging gajah haram atau halal? Kan itu punya taring besar sekali itu. Haram atau halal? Daging kuda, daging apa? Gajah itu kan taringnya Masya Allah besar sekali. Kan Rasulullah mengatakan, Nah barakallahu fikum kullu nabi minas siba' fa haram." Barakallahu <laughs> fikum. Nah, eh, perhatikan dulu. Setiap apa? Nah, setiap hewan atau binatang buas yang memangsa yang dia punya taring maka hukumnya haram. Itu sudah terlanjur sebutan ya, enggak masalah ya. Nah, itu bukan taring tapi gading, lain lagi. Jadi hukumnya halal. Halal enggak enggak haram, itu halal. Nah, itu bukan taring ya. hewan ambar barakallahu fiik. Gitu. Kita lihat sini. Sengaja tadi ya Afan ya. Nah, Kadzalika minal marfu' hukman ma idza qala sahabi riwayatan. Seperti itu pula termasuk yang dihukum marfu secara hukum enam adalah ma idza qala sahabiyyu riwayatan yaitu manakala sahabat itu nah barakallahu fikum mengatakan dengan sebuah riwayat. Nah, jadi sahabat mengatakan sebuah riwayat misalkan nah barakallahu fikum umirna atau e, ada riwayat dari sahabat itu tidak ada kemungkinan lain kecuali datangnya Rasulullah itu maksudnya itu. Nah, misalnya ittasala as-sanadu ila sahabi faqala Contohnya bersambung sanatnya sampai kepada sahabat, kemudian sahabat berkata an Abi Hurairah periwayatan. Dari Abi Hurairah secara periwayatan. Man fa'ala kada wa kada. barang siapa yang mengerjakan seperti ini dan seperti ini, au man qala kada wa kada. dan barang siapa yang berucap seperti ini dan seperti ini. Nah, ini yang mengucapkan apa? Sahabat tadi. Fa inna minal marfu' hukman karena ini termasuk marfu' secara hukum. Kenapa? Karena enggak mungkin sahabat mengucapkan kecuali sumbernya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah apa? Masalah syariat misalkan atau masalah perkara ghaib atau perkara tentang hari kiamat misalkan. Li'anna kau nas sahabi riwayatan Dikenapa, dikenapa ini dikatakan marfu ukman? Karena itu adalah ucapan sahabat serta periwayatan. Lam yusarih anha riwayatun an Nabi SAW. Dia tidak terang-terangan bahwa itu riwayat dari Rasulullah SAW. Paham belum ya? Enggak terang-terangan menyandarkan riwayatnya dari Rasulullah SAW. Lakin lamma kana al-ghalibu anna sahabata kau an Rasul sallallahu akan tapi tatkala kebanyakannya aghlabnya itu para sahabat mengambil ilmu langsung dari Rasulullah SAW ja'alahul ulama minal marfu' hukman maka para ulama menjadikan marfu' secara hukum walaupun bukan Rasulullah yang nah barakallahu fikum tidak disandarkan langsung riwayat dari Rasulullah SAW kadzalika minal marfu' hukman contoh juga termasuk yang dihukum marfu' adalah idza qala tabi'iyyu 'an sahabi apabila ada seorang tabi'in, nah barakallahu fikum, berkata dia menukilkan dari sahabat. Ingat-ingat tabi'in itu bukan sahabat ya. Tabi'in itu tidak berjumpa Rasulullah SAW. Seperti Uwais Al-Qarni, nah barakallahu fikum, Muhammad bin Sirin, itu tabi'in semua itu ya. Naam. Rafa'ahu rafa'ahu ilan nabi. Ya, ya. Jadi tabi'in ini mengatakan dari sahabat radhiyallahu anhu, nah barakallahu fikum, sahabat tersebut mengangkat hadisnya sampai ke Rasulullah. Marfu enggak berarti ini? marfu karena enggak mungkin sahabat bisa dikatakan bohong atau pendusta. Paham ya? Nah, bukan berarti maksum, cuman mereka disebut dengan apa? memiliki sifat udul, adalah. Misal mayaqulu ba'du tabi'in seperti yang dikatakan sebagian tabi'in an Abi Hurairah ta yarfa'uhu. Dari hadis Abi Hurairah yang, nah, yang dia menabarakallahu fikum menyampaikan hadis tersebut sampai kepada Rasulullah. Paham ya? Marfu maksudnya gitu. Aw an Nabi Hurairah rafa'ahu atau dari hadis Nabi Hurairah rafa'ahu, dia mengangkatnya sampai kepada Rasulullah. Aw an Nabi Hurairah ya balughu bihi atau hadisnya dari Abi Hurairah dia nambar kalafikum yang dia itu apa? Yang hadis tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadza marfu' hukman. Ini semuanya termasuk marfu' secara hukum. Wa dzalika li'annahu lam yusarrih fihi binisbati ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan semuanya apa? Tidak terang-terangan penisbahannya kepada Rasulullah SAW. Barakallahu fikum kita tambah dikit lagi. Kita tambah dikit lagi, sabar dulu ya. Barakallahu fikum karena ini pembahasan sudah ber, berhari-hari masalah marfu Uthman marfu Uthman. Sekarang biar pembahasan yang baru sekaligus tambahkan pada hafalan antum. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu rahmatullah al-Imam al-Baiquni. Siapa namanya Al-Baiquni kemarin? Yang ma'rufnya Tohabin Muhammad bin Fatuh, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Imam Al-Baiquni. Qala al-mu'allif ta'ala wal musnadul muttasil Isnadimin min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Naam. Al-musnad al-muttasil isnad musnad itu adalah yang bersambung sanatnya min rawihi dari masing-masing perawi hatta al-mustafa sampai kepada Mustafa. Siapa Mustafa itu? Ah, Mustafa itu artinya al-mukhtar. Ya, Rasulullah SAW maksudnya ya. Jadi Bersambungnya sanad sampai kepada Rasulullah itu namanya musnad. Paham ya? Atau isnad itu nanti hampir mirip semakna juga. Paham ya? Nah, barakallahu film seperti itu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadza al qismus sadisu. Ini pembagian ke-6. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga dhaif, keempat Hah? Ini ya pembaginya ke enam sekarang ini. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga dhaif, keempat marfu, kelima Hah? Apa? Mauquf atau maktu ya, mauquf atau maktu kemarin ya. Nah, yang keenam ini, yang keenam ini. Min aksami hadis al-madhkurah fil nadmi, yaitu pembagian yang keenam dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi. Wa indana fi ma yata'allaqu bis sanad khamsatu asya'a. Dan kami memiliki pembahasan berkaitan masalah sanat itu lima perkara. Perhatikan lima perkara ini. Pertama musnadun, isim maf'ul. Kedua musnid, isim fa'il. Ketiga musnad ilaih, ini berarti yang disandarkan ya atau yang disandari gitu aja. Yang keempat isnadun, nah penyandaran sanad. Sanad sama isnad bersama. bersama. Lima ini ya, musnad, musnid, musnad ilaih, isnad, sanad. Paham ya? Pentingnya sanad tujuan tujuannya? Pentingnya sanad tujuannya apa? Tujuannya agar terjaga agama ini. Biar orang itu enggak sembarangan. Paham Asif? Biar orang itu enggak sembarangan. Jadi benar-benar terjaga agama ini silsilatul rijal al-musilatu ilal matan, ya kan? Nam rentetan atau nah barakallahu fikum enam urut-urutan para perawi hadis yang sampai kepada matan. Paham ya? Rentetan atau rant, mata rantai hadis, paham ya? Yang sampai kepada matan hadis. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan an alan misalkan itu sampai kepada hadis an Abi Hurairah an Rasulillah. Itu namanya apa? Sanad atau isnad. Al isnadu minad din walau walau al isnad Walau lal isnadu laqala man syaa ma artinya apa sanad itu termasuk bagian dari agama kalau seandainya bukan karena sanad misalnya orang akan berkata sesuai dengan yang dia sukai antum katanya dakwahnya ekstrimnya. Kata siapa? Kata si fulan. Fulan dari mana? Kata si fulan. Fulan dari mana? Fulan dari fulanah. Ujungnya dari fulanah. Fulanah siapa? Enggak tahu. Mengkotek terputus sanatnya. Fulanah ini jin atau manusia itu loh. Paham ya? Namanya fulan, fulan, fulan, fulana. Ujung-ujungnya Allah musta'an. Kebanyakan hizbiyun seperti itu. Dakwah awal sunnah itu ekstrim katanya. Kata siapa? Enggak tahu. Katanya katanya. Nah, itu sudah sudah mungkotek, sudah sanatnya terputus itu sudah. Paham belum ini? Tujuannya biar bersambung sanatnya itu. Tujuannya biar agama ini apa? Terjaga. Musnadun, musnidun, musnadun ilaih, isnadun, sanadun. Yaqul mu'alifu fi ta'rifil musnad ini kita ambil dulu definisi musnad ini huwal muttasilul isnad yaitu yang bersambung sanatnya min rawihi dari masing-masing perawi hatal Mustafa Muhammad SAW sampai kepada al Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya rentetan atau mata rantai para perawi hadis nam yang menghantarkan sampai kepada matan hadis contohnya innamal a'mal binniyah itu matanya itu sebelum matan itu ada sanad haddatsana fulan qala haddatsana alan misalkan an Umar Khattab radhiyallahu anhu an Rasulullah itu namanya apa sanad silsilatul rijal paham ya matanya innamal a'malu binniyat muttafaqun alaih apanya yang meriwayatkan hadis ya enggak kemudian penjelasan namanya syarah paham ya namanya syarah syarah itu penjelasannya atau penjabarannya nah barakallahu fikum wa qalu walam yabin walam yabin hadha tafsirun ittisal ini adalah penjelasan tu mana ittisal yakni lam yang koteknya pintu yang qati' tidak terputus fal musnadu indahu idzan huwal marfu' al muttasil isnadu masyaallah musnad berarti menurut beliau adalah apa adalah marfu' al muttasil hadis marfu' yang bersambung sanatnya yang namanya marfu' yaitu pasti sampai kepada siapa Rasulullah perkara sahih atau tidak itu perlu dicek lagi kalau marfu' karena kita lewat apa kaidahnya kullu haditsin marfu'in lam yakun sahihan wa kullu hadithin sahihin nam barakallahu fikum labudda an yakuna sahihan itu ya atau labudda an yakuna marfu'an artinya apa setiap hadis yang marfu itu belum tentu sahih tapi setiap yang sahih pasti marfu itu penting sekali barakallahu fikum marfu di sini ingat-ingat ya bukan pembahasan masalah apa nahwu Paham ya? Ada marfu, mansub, majrur, majzum itu nahwu, jangan di, Jangan dicampur adukkan, pusing kepala nanti. Amma kaunu marfu'an wa yu'khad min qawli hatal Mustafa. Ucapan marfu itu diambil dari mana sih? Hatal Mustafa sampai kepada Mustafa. Siapa Mustafa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma kaunuhu muttasilal isnad fa min qawlihi adapun e, mengenai sambungnya sanad tersebut diambil dari ucapannya al-muttasil isnad. Bersambung sanadnya. Walam yabin hadha huwal musnad. Dan tidak terputus karena yang namanya terputusnya sanat itu ada dua kemungkinan, imam mukote imam mukdal Apa bedanya mukote dan mukdal esan? Kalau mukote kenapa? sanatnya putus, tapi eh, beruntut atau tidak? Ewa, sanatnya terputus dalam keadaan selang-seling. Itu munqati' Kalau sananya terputus secara beruntun atau beruntut, eh, bagaimana namanya apa? Mu'dhal. Nah, barakallahu fiikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.